Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya masih seputar apa barakallahu fikum kisah Fatu Makkah. Perhatikan kitabnya yang punya kitab dikondisikan perang Fatu Makkah. Ini tragedi Fathu Makkah. Lain kali kitab-kitab siapkan semuanya dikondisikan di laci-lacinya sehingga enggak usah bolak-balik bolak-balik ya biar semuanya terkondisikan. Caranya gitu, standby. Nah, disiplin ya. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala al-mu'allif asbahullah. Jadi kalau sebelum kajian, sebelum taklim siapkan. Sekarang pelajarannya apa? Jadwalnya apa? Nah, terkondisikan dalam lasinya masing-masing. Kemudian ketika mau belajar tinggal buka. Enggak usah bolak-balik bolak-balik biar nanti apa? Biar nanti langsung fokus. Naam. Fatu Mekah terjadi pada tahun berapa? Bulan apa kemarin? Nah, barakallahu fikum. Antum? Hah? Bulan apa? Tahun 8 Hijriah bulan apa kemarin? Arabil eh, Akhirah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sudah kita lewati kemarin ya. Ayo, na'am. Kemudian Fatu Mekah barakallahu fikum itu anu ya itu perang Mu'tah ya Jumatul Akhirah itu. Kalau Fatu Makkah nanti disebutkan di disebutkan di apa di berikutnya nanti. Nah kalau fikum yaitu eh, kurang belinya kurang lebihnya bulan Ramadan. Paham ya? Nanti disebutkan nanti ya. Nah barakallahu fik bulan Ramadan eh, 10 awal Ramadan yang kemarin kan? Ya kan? Hari 10 awal Ramadan yang kemarin halaman 56 itu. Eh, kalau yang Jumatul Akhirah itu perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah yang jumlahnya sangat besar, musuhnya 200 ribu itu. Kemudian ketika tragedi Fatwa Makkah, ada salah satu sahabat yang sempat ingin bocorkan. Tujuannya bukan memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya, tapi untuk melindungi keluarganya di Mekah. Melindungi keluarganya yang ada di Mekah karena istrinya ada di sana, anaknya juga ada di sana, biar aman. Siapakah sahabat tersebut? Siapa? Siapa sahabat yang mengirim surat melalui seorang wanita agar disampaikan ke keluarganya dari Mekah. Kemudian wanitanya cegat di, di tengah jalan, dicegat oleh Ali bin Abi Thalib. Siapakah sahabat tersebut? Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Paham ya? Muslim atau kafir dia? Muslim. Sempat Umar Khattab mau apa? Mau memerangi, mau bunuh, tapi dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Karena ikut perang Badr. Keutamaan perang Badr itu. Allah telah mengatakan, "If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kerjakan sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Bayangkan keutamaan perang Badr. Nah, kita lanjutkan barakallahu fiik halaman 56 bagian bawah itu. Wa raqibal Abbas baghlata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata idzin. Kemudian di malam tersebut Al Abbas naik bagel. Bagel itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Kemudian Abbas malam tersebut naik kudanya atau naik bagelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja minal jaish keluar dari rombongan tentara. Pasukan maksudnya. La'allahu yalqa ahadan dia berharap semoga ketemu salah seorang. Ternyata ketemu. Kita lihat Falam sami'a suwatahum kemudian tatkala Abbas mendengar suara-suara mereka arafahum. Dia mengenal mereka. Fakol abah handola, Paham ya? Nah, Muhammad mengatakan bapaknya handola. Fa'arafahu Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan tahu. Paham ya? Abu Sufyan langsung mengenalnya karena Abu Sufyan kenal Abbas. Pernah mengenal Al-Abbas. Fakol Abu Fadl. abul Fadl Fakol na'am, iya. Qala mawarak Abu Sufyan langsung ketakutan dia, tanya, "Siapa yang belakangmu?" Nanya kepada Al Abbas tadi itu. Eh, Abdul Fadl Al Abbas ya. Nah, Abdul Fadl Abbas, nah ditanya oleh Abu Sufyan. Eh, Abu Fadl ya? Kata dia, "Iya." Kemudian apa? para kalafik Abu Sufyan nanya, "Siapa yang di belakangmu?" kaulah, "Waihak." Celaka kamu. ada Rasulullah SAW alaihi di belakangku itu Rasulullah banyak sekali bersama manusia, bayangkan. Fatu Mekah. 10 ribu kan? Nah Masya Allah 10 ribu pasukan. Nah barakallahu fiikum siap semuanya. Dari kalangan muhajirin ansar. Dan juga marga-marga suku-suku Arab. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian apa? Setelah itu Al-Abbas mengatakan, Waihat hada Rasulullah SAW bin nas." Wa sabaha Quraisy. Alangkah buruknya nah barakallahu fikum orang-orang Quraisy. Maksudnya ini nakut-nakutin. Ternyata takut beneran. Qala faman hilah? Terus bagaimana solusinya kata kata Abu Sufyan. Qala wallahi la in dhafara bika la yaqtulannak katanya. Ditakutin lagi. Demi Allah, kalau seandainya dia bisa menguasai engkau, dia akan membunuhmu. Tambah takut lagi dia. Kemudian dinasihati sama Al-Abbas, "Lakin irkab warai aslim." Ayo naik di belakangku, tapi masuk Islam. Abu Sufyan suruh masuk Islam. Siapa Abu Sufyan sini? Soherbin bin Harb Faroki bawa roahu kemudian dia apa? Menaik di belakangnya. Paham ya? Nah, berarti boncengan istilahnya ya. Wan talaqa kemudian berangkat. Famarra fil jais kemudian melalui, nah kemudian melewati tentara-tentara yang lainnya. Kullama ata qaumin, setiap kali dia mendatangi sekelompok, sekelompok kaum, yaqulun, mereka mengatakan hadza amru Rasulillah. Ala baghlat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas bagelnya Rasulullah SAW. Bagel yang ya, bagel itu jamak eh, bagel itu adalah perkawinan antara kuda dengan keledai. Jamaknya apa? Bighal. Jamaknya bighalun. Hatta marra bi manzili Umar Khattab sampai melewati apa? Melewati rumahnya Umar Khattab radhiyallahu Falamma ra'a kemudian ketika Umar lihat langsung marah Umar. Lah Abu Sufyan kan musuh bebuyutan. Ya enggak? Peperangan-peperangan sebelumnya kan ikut terus. Eh, yang apa yang mengumpulkan sekutu-sekutu Arab yang eh, barakallahu fikum untuk apa? Perang Uhud kan di antaranya siapa? Abu Sufyan ini. Langsung diteriak oleh Allah katanya. Musuh Allah itu. Eh, alhamdulillah alladzi amkana minka bi ghairi aqdin wala ahdin. Sudah siap-siap ini. Eh, segala puji milik Allah yang apa? sangat memungkinkan untuk apa? untuk membunuhmu atau untuk memperlakukan dirimu tanpa ada perjanjian. Maksudnya itu Tiba-tiba kok datang gitu loh. Padahal dicari-cari susah itu Abu Sufyan itu. Ewa, ya, ini belum tahu kalau Abu Sufyan mau masuk Islam. Awal mulanya belum masuk Islam ini. Cuman sudah mau diajak sama Abbas tadi itu. Kemudian apa? menyurap itu Abbas baghlah. Kemudian mulailah apa? Al Abbas mulai apa? menundukkan atau menderumkan enam baghlahnya. Wa yastaddu Umar fi jarihi wa batian. Awal mulanya Umar pelan-pelan, tapi ketika melihat turun, langsung lari dia, cepat dia jalannya. Cepat jalannya. Karena ingin segera apa? Segera menghabisi Abu Sufyan tadi itu. Fasabaqahu abbas kemudian Al-Abbas lebih duluan. Lebih duluan melindungi siapa? Abu Sufyan. Fa'adkhalahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian langsung Al-Abbas masukkan Abu Sufyan, eh? memasukkan apa? Abu Sufyan Nah kalau kepada Rasulullah sallam Wajah Umar fi asanihi kemudian Umar datang berikutnya. Fasta'dana Rasulullah sallam fi darbi ini Bayangkan ini. Minta izin Rasulullah untuk memenggal lehernya. Leher siapa ini? Abu Sufyan. Abu Sufyan ini musuh bebuyutan. Sakhr bin Harb. Sebelum masuk Islam tapi. Perang Uhud siapa yang mimpin di antaranya? Dia, dia yang mengumpulkan. Allah musta'an. Akhirnya Umar marah ini, minta izin untuk apa? Memenggal lehernya Abu Sufyan. Fa'ajarahul Abbas mubadaratan. Langsung tiba-tiba Abbas melindungi secara langsung, lindungi. Nah, <laughs> melindungi apa? Melindungi Nah, barakallahu fikum Abu Sufyan dilindungi oleh Al Abbas. Fataqawala huwa wa Umar bin Khattab radhiyallahu Kemudian apa? Salinglah berbincang-bincang dia dan bin Khattab. Al-Abbas ngobrol sama bin Khattab. Fa amarahu sallallahu an ya'tiyahu bihi ghadan. Kemudian Rasulullah merintahkan agar mendatangkan Abu Sufyan besok lagi. Falamma asbaha, kemudian ketika masuk di pagi hari, atabihi Rasulullah SAW langsung didatangkan eh, dibawa kepada Rasulullah SAW. Fa'arada alis Islam, kemudian tawarkan, sodorkan agar masuk Islam fatalak ka'aqalilan sempat berdebat sebentar, sempat tak nerima Abu Sufyan. Akhirnya summa zadarahul Abbas, Abbas marah, dihardik. Ngoten kenapa tak mau nerima ini? Istilahnya gitu ya. Sudah diajak mau diselamatkan malah dia tak nerima sempat debat itu istilahnya. Nah, Al-Abbas lah menghajarnya, eh, menghardiknya. Faaslama aslama akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Abu Sufyan yang musuh bebuyutan ternyata masuk Islam. Sakhar min Harb. Naam. Kemudian faqala Abbas, kemudian langsung Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan yuhibbu syaraf." Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu mencintai atau menyukai kemuliaan. Dia itu kan termasuk pembesar. Jadi pembesar itu biasanya dimuliakan itu loh. Nah, langsung faqala sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin, wa man aghlaqa babahu fa huwa amin, wa man al-masjidil haram fa huwa Masya Allah tiga poin ini. Kaum muslimin masuk dalam rombongan berapa tadi? ribu pasukan. Langsung Rasulullah mengatakan, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Dan barang siapa yang menutup pintunya aman. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Masya Allah. Tapi ada juga yang waris tunggang langgang dikejar itu ada juga. Paham ya? Nanti kita lihat. Tujuannya kenapa seperti ini tujuannya? Wal kharadu annahu sallallahu asbaha yaumahu dzalika sa'ilal Makkah. Tujuannya adalah nah barakallahu fiwasanya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari tersebut nam eh, ingin berjalan ke Mekah. Waqat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas an yuqifa Abu Sufyan 'inda khatmil jabal. Dan sungguh Rasulullah telah merintahkan Abbas agar apa? Na'am barakallahu fikum Abu Sufyan itu berhenti. Berhenti di mana? Di khatmil jabal. Bahwa sebutkan khatmil jabal itu adalah barakallahu fikum muqaddamuhu di bagian depan. Jadi Rasulullah mau lewat itu dia bagian depan karena bagian depan nanti dia bisa mengawasi. Eh, tujuannya apa? Nah, tujuan untuk mengawasi nanti kalau ada Nah, barakallahu fikum pasukan-pasukan atau yang lainnya yang ingin mengganggu misalkan. Kita lihat sini, tujuannya apa? Liyang dura ila junudil Islam idza marat alaihi ya kan agar melihat tentara-tentara Islam kan lewat itu Wan juga terharu kan Abu Sufyan masuk, masuk Islam melihat pasukan yang sangat banyak 10 ribu kumpulan antara orang-orang eh, barakallahu fikum al-ansar dan muhajirun. Kita ambil dikit lagi. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa huwa ala naqatih. Kemudian Rasulullah masuk ke kota Mekah dalam keadaan beliau na barakallahu fikum mengendarai atau berkendaraan di atas untanya. wa ala ra'sil mighfar dan dalam kondisi apa? Di atas kepalanya ada helm terbuat dari besi. Tujuannya apa helm terbuat dari besi? Eh? Biasanya kalau pakai perang itu melindungi kepala. Biasanya letakkan di bawah apa? Di bawah kopiahnya atau di bawah sorbannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. bahwa itu sebutkan nomor tiga itu dir'un yunsat ala qadri ra's yulbas tahtal qalang suwah, ya kan? Yaitu nah barakallahu fikum barang yang terbuat dari besi yang disusun eh, besarnya sekepala, namanya untuk kepala sesuai dengan ukuran kepala, dipakai di bawah qalang suwah, pakai pakai di bawah peci. Paham ya? Maksudnya biasanya dipakai untuk perang gitu ya biar terlindungi kepalanya. Rasulullah masuk dalam kondisi seperti itu. Wa ra'suhu yakadu ya musmaqatnam muqaddimatur rahl. Karena nunduk beliau nunduk, masuk itu nunduk enggak gini. Kalau orang-orang kufar kalau menang gini bayanya. Wah, sangar gitu kan. Ini Rasulullah enggak nunduk. Masuk dalam kondisi apa? Beliau nunduk sampai-sampai apa? Sampai-sampai hampir-hampir kepala beliau itu nah barakallahu fikum menyentuh apa? Menyentuh nah barakallahu fikum eh, bagian depan pelana. Paham ya? Nah, bukan celana ya pelana